bulan yang oleh bulan itu puncaknya pada hari umat manusia berbuat menuju padang Allah dari berbagai penjuru mereka mendatangi rumah Allah kita pun yang ada di sini hendaklah bersyukur kepada Allah karena kita bisa merasakan nikmatnya berpikir. Allahumma salli wa sallim وبارك وأنعم على حبيبك المصطفى ونبيك المجتبى نبينا وسيدنا محمد Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba untuk baginda dan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk manusia terindah yang pernah Allah ciptakan dan muka ini manusia termulia yang pernah menginjakkan kakinya dan muka Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan semoga selalu ini bersambung untuk keluarga beliau untuk istri-istri beliau untuk putra putri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi Rasulullah Taala Anhu Amma Tanggal berapa hari ini? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal lima sebelum tetap seperti hari-hari biasa bacaan Quran berkecil cerita bertambah zikirnya juga masih maksiat terus jalan sibuk dengan dunia tetap apa terutama sepuluh hari bulan Nah, kamu yang pertama syahrul haram, iya termasuk bulan haram. Yang kedua Masuk Masuk puasa Arafah Ada apa di puasa Arafah? Dapat apa kalau tidak Dapat pengampunan dua tahun Bayangkan Dapat pengampunan tahun ini dan tahun depan Itu sangat dibutuhkan Kalau sudah masuk 10 yang ngomong gratis diurus Jangan kalian matikan lentera kalian di malam Itu pasti yang besar. Saya mengingatkan tentang beramal di dalam itu lebih Allah cinta daripada beramal kain di selain sepuluh hari. Para sahabat bertanya, boleh kita berbicara berbicara? Dia tidak Allah tidak dibanding dengan beramal kain sepuluh hari. Boleh kita berbicara? Dia tidak Allah tidak dibanding dengan beramal kain sepuluh hari. Illa rajulah ini فلم يرجع من ذلك kecuali seorang orang yang dia keluar dari rumah ke medan perang kemudian dia pulang tak bawa harta dan jiwanya dia korban dan Allah yang seperti ini tidak tapi kita melihat bagaimana Assalamualaikum warahmatullahi memanfaatkan hari ini sahih di dunia dia kamu keluarganya Bahkan dia nyuruh membangunkan Aisyidu Hajamah Bangunkan pembantu-pembantu kalian itu untuk puasa Allah Agar mereka sahur Hari ini hari yang mulia Makanya kita kalau biasa kerja full sepuluh hari ini dikurangi kerja-kerjanya Misalnya delapan delapan jam kerja dua belas jam buka kumpulnya umpamanya Ya sepuluh hari ini enam jam bisa Allah taala. Bahkan Ibn Abbas pengarang kita hadis dia itu di sepuluh akhir Ramadan dan sepuluh awal beriktikaf. Semua kita lakukan pada dan saudara tidak di tempat ini 让孩子们早日进入大学，现在是暑假，再加上寒暑假，基本上就是三四天，有些呢就是三四天。 dan Tapi kita memiliki ikatan yang takkan terpisahkan sampai kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bagaimana pertemuan ini persaudaraan kita. Allah berfirman, Al-Adla'u yawma ini. بعضهم لبعض عدو إلا المتقين kata Allah semua yang saling mengasihi semua yang saling mencintai kelak pada hari kiamat akan saling bermusuhan anak semua orang tua akan bermusuhan suami dan istrinya akan bermusuhan semua saudara saudara yang akan bermusuhan kecuali mereka yang membangun saudara membangun diri kita dan kita menegakkan takwa kepada Allah. Maka itu apa yang kita hari ini? Cinta yang dipertahankan. Allah jaya jalan dan menciptakan wanita. Allah telah mengutus para nabi sebelum Nabi Muhammad. Allah mengutus Nabi Nuh Nabi Musa ya, sebelumnya Nabi Ibrahim kepada umat Allah Allah mengutus para nabi untuk menjelaskan kepada umat manusia tentang rahmat sang dan kita bisa lihat Allah menurunkan kepada Nabi kita apa Al-Quran dimulai dengan apa? Kita akan membaca kata membuka mushaf pertama cinta ini kita dengan nama Allah Ar-Rahman Allah yang memiliki rahmat yang berluas Ar-Rahim yang kasih sayang meliputi segala sesuatu dan Allah mewajibkan kita untuk menjadi orang yang membawa Al-Quran Bahkan kita bersyahadat berulang kali kita mengkufurkan syahadat itu. Kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Kita dengar setiap dan kita ulangi syahadat. Tapi ternyata sebagian orang bersyahadat tapi tanpa makna yang membuat dia tidak معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا bukan hanya ucapan yang bukan hanya ucapan yang bisa diumbar oleh siapa saja tapi syahadat adalah suatu ikrar dan bersaksian dan dia kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر وهي orang-orang yang beriman ini konsekuensi kalian bersyahadat amri Allah taati Allah

Tidak ada seorang mukmin pun yang benar dari imannya. Tatkala dia ditanya bagaimana hatimu dengan Rasulullah maka dia akan mengatakan dia manusia yang paling rendah. Dia manusia yang paling keagungan. Dia manusia yang tidak hari kecuali salawatku. Aku panjatkan kepada kita. فالرسول صلى الله عليه وسلم لأن الدين كان من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد النبي عليه الصلاة والسلام بالكذب لا يؤمن حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak beriman seseorang di antara kalian tidak beriman daripada diri daripada bapak daripada anak dia, dan daripada manusia semua itu. Jadi cinta kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebuah cinta yang benar-benar akan dipertahankan. Dan cinta itu satu kewajiban. Itu tidak bisa datang sunnah mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kita harus menjadikan Nabi kita alaihi salatu lebih daripada kita cinta kepada Lebih daripada penghormatan kita kepada orang tua. Maka ketika orang tua kita menurut kepada kebatilan, kita akan mengatakan Nabi itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya adalah anda minta maaf. Anda lebih cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu أخذت إلي من dari kecuali dari dirimu. apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan La ya Umar Hatta akuna ahabda ilaika min Ya Umar saya ini tak benar Cintamu ini masih belum benar kita mungkin lebih mementingkan nabi kita daripada harta kita. Kita lebih mementingkan nabi kita daripada keluarga kita. Tapi kadang-kadang kita lebih mementingkan diri kita sendiri daripada diri orang lain. Tatkala dirinya dicela, tatkala kehormatannya direndahkan marah dia, berontak, bahkan siap anak senjata demi mempertahankan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihinakan, dikucilkan, sama sekali Mungkin hanya mengatakan, Na'udzubillah min dzalik, Na'udzubillah min Tapi tidak ada emosi yang meluap-luap seperti kata Ini tak terbukti bahwa kita kepada Rasulullah SAW belum memiliki dia kepada dirinya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Umar, La ya Umar, baru benar imanmu itu kalau engkau menjadikan aku lebih kau cintai daripada ini. Umar itu, dia mengatakan, Ya Rasulullah, Wallahi la anta hati ilayya min kulli syai'in. Sekarang, jadi Allah, Allah cintai daripada segala sesuatu bahkan dari diri Lalu Nabi kita alaihi salatu baru mengatakan Al-an Kami berbeda Ma'asyur ikhwah rahimahumullah Kalau kita melihat bagaimana kita, antara sahabat kepada Rasulullah Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita bahwasanya pernah berkumpul beberapa sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu sekitar 39 mereka berkumpul. Kemudian Abu Bakar mengatakan kepada itu. di Mekah, di Mekah. Dia mengatakan kepada waktu aku ingin berdakwah mengajak orang-orang. Maksudnya ini terang-terangan saja. Kata Rasulullah, ya Allah, indah sendiri orang berbuat kita sendiri. tidak Karena orang-orang begitu orang Tapi Abu Bakar akhirnya dan dia orang Orang-orang rumah di rumah lain. Kemudian setelah bangun, Abu Bakar membuka matanya, dia lihat ibunya yang lagi करने का कोई sejati Rasul. Bagi itu, ada Muhammad SAW, Allah waktu aku melukai Nabi itu fasal, maka memberikan kepada Apa kata Allah? فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رضي حتى حتى maka القول الحقيقي الدليل فتح نفسه سبيلا واني لاكون في البيت فقد اكون رسول الله اقبل الله بالمحكمية فما قصدي اقول ابيك تتعبد إلا اليوم إلا تحقيقا ترتقي وهي رسول حتى آتي فأمر فالأحداث وما هو الجهل وإذا ذكرتم موتي وموتكم tapi ketika aku ingat kan bahwa aku akan mati dan engkau pun akan mati Araftu annaka ibadah al-sajjah Wujud kemana diri Aku tahu engkau masih ingat Dan engkau masih ingat Engkau akan diangkat bersama para nabi wa rasul Wa anni bila kerjujanya Kalau aku nanti masuk surga Khasyid wa Allah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diam. Tidak bisa menjawab sampai Jibril akhirnya datang dengan firman Allah di surat An-Nisa ayat 69. Wa man yuti'illah wa rasul. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin والصديقين والشهداء والصالحين

kata Rasulullah hari abidu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ati itu diwadu nah, suatu malam bermalam bersama Rasul malam hari yang sedang mundur maka aku bawakan air itu dan keperluan dia untuk buang hajatnya Fakalnya Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada aku kata Rasul Dan Robiah Om Minta anak Bocah kecil Apa kata Robiah Asalukan murafaqataka fil jannah Wahai Rasulullah Aku minta kita menemani itu Ya mana pernah kita berdoa Dalam hidup kita Dalam waktu-waktu mustajab kita Kita memohon kepada ya Allah Kumpulkan aku bersama perlu Kepikiran pun enggak, sebenarnya. Kita lihat umur yang dia minta as'aluka murafaqataka fil jannah. Qala aw ghayra dzalik. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan yang lainnya. Kau minta yang lainnya. Huwa enggak aku cuma minta itu. Dia tidak minta rumah yang mewah. Dia tidak minta masa depan yang berbahagia bersama anak dan keluarga usaha yang sukses, anak-anak yang berhasil dunia. Dia bisa mengganti Rasulullah SAW berkata, apa kata Rasulullah SAW? Fa'alimi ala seperti kerja Kalau kau ingin bersama surga, berdoa. Dengan kau banyak-banyak sholat, banyak-banyak untuk Allah Subhanahu Ta'ala. في كتاب الدعوة حجة صلى الله على نبينا nanti kita nggak khotbah nanti kita cuma menjaga Islam ini agar sampai kepada kita dan kita merasakan indahnya Islam itu berdarah-darah beliau sallallahu alaihi ketika perang badar beliau memohon kepada Allah beliau angkat tangan beliau sehingga selendangnya jatuh berpulang dia mengatakan Allahumma anta dan ya Allah janjimu kepada tepati ya Allah tepati ya Allah Allahumma intuhna kehadiri sholat dan mubat al-ba'li ya Allah kalau kau ikuti kalah kali ini engkau tidak akan sembah orang ini sendiri tapi begitu maksanya beliau kepada kami kita berdoa untuk kita untuk Allah maka ketika pernah terjadi dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pulang seorang wanita berita duka masuk kepada kami ada seorang wanita dari Bani Dinar yang dia mendapatkan berita duka suaminya meninggal saudaranya meninggal bahkan meninggal tiga dari anggota keluarga tewas di medan perang apa yang dia tanyakan kenapa ada Rasulullah Sallallahu ia sama tidak kepikiran dengan keluarga mereka. Dia tanya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang lain tidak umatnya. Rasulullah selesai ada masalah yang Apa kata perempuan itu? Alimi hatta antur ilaih. Tunjukkan kepada aku, aku ingin melihat ridho Allah Subhanahu Wa Taala. berusir lah lalu ditunjuk Rasul sendiri dan menjumpai Nabi Alaihi Wasallam lalu mengatakan khusyuk ini tidak ada lagi wahai semua musibah yang menimpa semua pesaka yang menimpa diri setelah apa nak apa kecil bertakwa Rasul Maka tak kita kena musibah yang menurut kita besar ini lah dengan musibah kita ditinggal oleh Rasulullah SAW. maka ini beliau kita dia salah seorang sahabat Nabi yang tertolong oleh orang Ansar dan dia dipenggal di depan orang-orang kafir dikumpul di sana ketika hendak dipenggal tugas kita itu untuk Allah lalu tugas mengatakan Andai kata aku tidak takut, pada yang mengira aku takut mati, aku akan berpanjang soal. Lalu, ditanya orang itu, sendiri وجهه apa kata La wallah tidak demi Allah. ini bi ahli wa ana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi makan alladhi huwa fi tusibuhu Aku enggak ini, aku ada di rumah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumah Siapa yang tahu dari sana? Ini sahabat punya sejarah yang sangat indah. Kita ini perlu mengenal sahabat-sahabat Nabi, apalagi di era sekarang ini yang orang nggak punya suri Allah, nggak punya idola, kecuali apa yang dia pandang di sini, apa yang dia lihat di Para sahabat Nabi 努力实现，然后呢？咱们要怎么下一步？这个呢？然后呢？然后呢？ ini yang dijadikan saudara dengan Abdurrahman bin Auf. Masih ingat ketika Abdurrahman dari saudara yang mengatakan, Ya Abdurrahman, aku punya dua istri. Aku ceraikan kamu. Tunggu sampai bisa ceraikan kita. Aku punya harta yang lain. Baru Mereka memakai kepada dunia begitu rendah. Ketika perahu dan di Rabi'ah termasuk yang Kemudian Rasulullah SAW mengutus Zaid bin Zaid bin mengatakan بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خطبتي أهل dia termasuk pemimpin orang-orang saat itu. Kata dia aku disuruh Nabi alaihi salatu wasallam saat itu. Bapak dari Ibrahim tahu, Ba'akrib Kalau kau ketemu Allah, tak ada lagi. Sampaikan salam di kepada Bapak dari salam kepada Wa kuntahu yakulu laka Rasulullah SAW tidak karena Katakan kepada Rasulullah SAW dengan bagaimana aku dari aku pun di antara dengan dan dengan yang mencari dengan bulu itu serius di satu فأتيت وهو في آخر العمر وفيه سبعون ضربة ما بين طفلة بروح وضربة ورملة أنا أعرف itu Kemudian fakul kelihatan Wahai punya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Yaqra' alaikum Wa yakulu laka akhbirni Kaifa tajid Wahai alaihi wasallam sama saya dia aku Bagaimana Apa yang kau kata Apa kata ابن ربيع وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قل له يا رسول الله أخرج ريح الجنة Wahikum ainun dari Katakan kepada kaum suara orang Ansor Tidak ada alasan bagi kalian depan Allah Kalau katakan aku bisa jadi Islam Dengan kegiatan kalian Aku bisa berkegiatan Kalau semua mati Baru boleh Melakukan kafir Berkegiatan kepada kalau tidak Melihat Tempat Maka dia pun bersama Ketika dia hendak meninggal dunia, istrinya mengatakan, Wahai Tuhan, betapa sedihnya, berduka yang dengan meninggalnya kau ini. Apa kata Rasulullah? Bal wa qaraba wa nadam rahibah Jadi betapa bahagianya dunia. Maka mereka berpisah dengan dunia yang ada kebahagiaan. Dan mereka akan berjumpa dengan orang-orang yang baik. Dia tadi saya baca mamu. Anak di bawah berdiri. Dan yang Alina Rasulullah SAW. Nanti ada suatu dalam pernah itu. Kemudian beliau tidur tidur. Rasulullah juga di rumah Rasulullah. Tahan, Rasul berdiri. Wajah umi umi Rasulullah. Wajah Rasulullah. kemudian dijaga. Kami bertanya kepada Nabi mana yang dibacakan waktu itu? Apa yang kau lakukan? قال هذا عرض وفي كلمة الرسول نجعله في ديننا وهو من أقوى الدين في كتاب الحديث وليس الصحيح حتى الميزان ketika mensifati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dia mengatakan wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam tarid nisa'u خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء Kata Hasan, wahai Rasulullah, orang yang lebih tampan dari diri, tidak pernah matanya Orang yang lebih ganteng tidak pernah ada wanita yang pernah melahirkan. Hukum kita, dari segala ketuhanan seakan untuk diciptakan sesuai dengan keinginan Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi,